Sawat tu nang sidin kada tahu. Ya kasih sidin tahu kan muji kini artinya ya, ampun ya jauh lah jadi berdosa kada seorang tak. Hmm. Ha? Nah jadi di sini sudah menunjukkan kalau orang memuji kita labihan itu sama lawan Tuhan memadahkan nyawa berdosa. Nyawa berdosa. Namun orang paham telah nah nang mangga mangga manggaring orang memadakan seorang dapat wilayah pada seorang kada lah menggaring garing mana itu itu labihan bang pada kenyataannya hmm. menggaring tak itu dosa bang lah Hah? Kenapa? ini kada boh pada kan orang hafal alpiah pada orang kan kada semong kalau tahu itu waktu firli tak kalau dosa tak artinya memang nyawa kan yang kena jihad benar jadi bak dipuji orang napa artinya tak dipuji balik orangnya Waj'alni khairan mimma yadhun jadikan Allah lebih baik daripada kaan mereka. Mantap. Sangkaan dah deh. Hmm. Habis wa amma anta falatusni ala hadin. Ada engkau itu kan tadi kisah kita kalau dipuji orang apabila orang memuji pas saja nah alhamdulillah ladzi satara jamin wa satara qabe apabila orang memuji labihan Allah Allah la tu'akhidni ma yaqulun wa qul ma la jangan lima Iya kan? Itu lamun kita nang dipuji. Lamun kita apa hendak memuji orang mendingnya lah. Wa anta palatusni alahan. Mungkin jangan memuji ni orang. Mbalang sudah jangan memuji lawan orang, mencela lah. Apa itu kan ada bully ada dulu. Jadi kita ini jangan memuji lawan orang illa in alimta annahu yazdad di sana ikan syatuhu fil khair. Kecuali angkokin bahwasanya inya bertambah dengan sebab pujian kebaikan anu kerajinannya dalam mengerjakan ibadah artinya lamun kita yakin orang ini apabila dipuji beribadat rajin ayo jangan tak muji tapi batasnya pulang ingkan sekadar jauh muji tadi nah jadi sekiranya berajin beribadat paham lah tak lamun limbahnya dipujinya lalu beraneh nah itu kebanyakan kan yang penjualnya orang tak tulisan tanah ya mana keracak kambing aja dipadakan tulisan bagus mana ya mana khot nang hebat berajin ya <laughs> hmm. tapi luput juga kalau menolong kada bagus perkan bagus lah ini dan aturan kita muji awal karena fadilan layu roku padlu atau minto orang nini menang fadilan ujar kita solihan orang solih kada tahu neng kampung kita nih orang nini orang soleh ada tahu jalur ya harus kita pindah tuakan ya. kita keuntungan pada ini malam dapat tamu dari Anu dan Sidin ini adalah orang nang ini ini ini pada akan sekira orang kampung tapi jangan bakal lebihan jangan jual seadanya aja lah nah jadi supaya orang tak itu bisa kita muji itu tadi ngerti kata nah. nah jangan jangan lebihan ini Sidin ini hebat banget ini orang ini pendek apa sehat banget Bak disuruh kitab mulut membaca takubal-kubal sehat datang di mana melimpat ngarma muji al-alimul alama kalau alama itu banyak bisi karangan tak tah orangnya kalau bisa karangan sebiji-biji ada kan al-alimul fadil cukup aja sudah tuh labihan al alama tuh labihan al-alimul fadil cukup aja la yu'rafu fadlu fa asnaita alaihi lit-ta'rif Bifadli maka engkau mengingat tadi supaya orang kena dengan kesalihannya kebaikannya. Tapi bisyarti salamah minal kadib macamnya jangan berdos. Ya kalau itu nang alimul fadil dengan situ aja jangan nang al alam al baru paham nah, itu macam-macam pulang wahid dari paling dua macam pada luput aja tuh. Nah, labihan. Bisyarti salamah minal kadhib pijati lagi gitu. kawamil jati mantusni alaihi dan inya pulang jangan gonol idong nang dipuji deh ngomong hidung pada muha panah jadinya pertama inya jangan bergerak hidung nang kedua kita memuji jangan sampai badus nah nangka itu cara tanya wa alaika idha aratta antan soha insanan fi amrin balagha wil khului bihi hendaklah engkau apabila hendak menasihati lawan seseorang manusia pada satu perkara nang sampai habar perkara lawan engkau daripada inya misalnya ada orang gawian jahat disampaikan orang lawan kita si anu pun kada baik gawinya lalu kita hendak menasehati lawan orang yang kada baik gawi tadi cara menasehati itu bil huluwi bi dua naja bahasa sungian naja itu cara menasehati pahamlah itu caranya pada dua naja jangan tahu nang lah nang lain napa ujar orang wahinita empat mata lah nah empat mata dua hidung eh, <laughs> eh. Iya. Nah itu aja cara menasihati tak. Jadi inya kada sopan. Entah kalau lah kada malu. Nah itu kada tertusuk itu ini. Entah kalau lah. Nah itu berduaan caranya. waktu pibihi nah, apa lahu itu. Dan artinya lembut kepadanya. Fil pada kata-kata. Nah itu. Kalau bisa sebelum dinasihati tak sembalikan ayah. Sepanggal di sup, sepanggal di sana. Nah, kicap manusia jatah. Bakal awet hijau kayak kakaknya kalau ngalih-ngalih. Makanya. Nah, ini berduaan aja. Lawan pulang lambu-lambut pendek. Wala takdir ila ila tasrih. Dan jangan sampaikan terang-terangan pulang. Hmm, mana duaan, mana lambut kata, mana dengan cara kesah. Dengan besah aja, tapi isinya nasihat lorinya. Itu caranya paham lah misalnya menasihati apa mengiasakan orang di rumah kita pak biar ya, boleh ya. tapi namun tujuannya kepada ini mendatang ini mungkin hmm, lah itu cara kayak itu hmm, caranya tak gitu. untung kalau kayak itu untung Awalnya walari tidak kasri jangan sama, sama sekali angkon apa terang-terangan ma'imkani tapahum bitalwi serta kawasa aja memberi paham dengan isyarat Artinya lamun diisarati minta na paham aja nya sadi akan dinyata-nyatakan kada usaha. Minta. Namun orang nang artinya sudah mengerti aja kita terangkan kekayakan anak nang artinya apa? Nang dilapit nipo lah. Hmm. <clears throat> Apalagi lagi deh. Nang fa'in qala laka lamun inya betakun lawan ikan. man balagaka anni hadak siapa yang menyampaikan kejahatan nilon tiang, siapa yang melaporkan ini iya kan bisa kalau kita gitu, jalan siapa yang melaporkan kejahatan ini nilon tiang, ujarnya di mata kita satu kebirhu jangan dihabarakan asyap nah, ini dihabarakan karena bisa anu parang belarang nah parti parang belarang ini karenya parang nah ini bisa becongkih kena. ini teman dihabarakan lah ya. nah, jangan dihabarakan sih yang memadakan menyampaikan itu pada biru. Kaila tusira beno beno supaya jangan sampai timbul permusuhan antara inya lawan nang mahabarakan tadi. Nenang dijaga supaya aman. Namun kita balakan mendengar dengar kabar sih, anu anu tanya anu nak sudahan. Kalau rami lagi yang menetap, pembakar kata karuan ini kena mengurus. Ya Allah, nah itu saya sebabnya nih, ini ada yang menimbulkan fitnah nih tadi lah? wa summa in qabila minka tak misalnya kita pada berduaan menasihatinya lembut dengan secara apa ulah isyarat saja lalu ini menerima <clears throat> menerima nasihat kita di mata lalu betapa dada kita lah jangan dada sakit dada kita jangan balik mapa pahmadillah pujilah Allah Ta'ala sebab yang menyampaikan hidayah kayak ini itu kan Allah Yang menggerakkan lidah kita menasihati pun Allah jadi kembalilah kepada yang punya nikmat yaitu Allah. Syukur kepada Allah. Orang yang memuji Allah Ta'ala itu adalah orang yang pusing hatinya. Karena sempurna memuji Allah Ta'ala lidahnya itu tentu hatinya ingat akan anugerah. Salah kita ingat hati dan anugerah, hati kita kadang mau pusing pang. Jujur pada. Hah? Jujur kata. Nah, jangan kita ini nang, nang artinya hati ini ingat bahwa nikmat Tuhan itu senang, guring aja kah, ikan kan ulang guling itu kan ada satu kali guling kok kalau bermimpi misalnya mimpi misalnya anu untuk oleh intan tu ah. ya misal nangeta misal misal ya banyak kalau guling nah kalau kita bangun ini kan nah kerja orang sekarang mahayati akan nikmat Allah ih iya, menyukurakan atnya merasa akan tuh nah. ya kalau umpama nikmatan kan nang ya liur kalah nah dewasa akan menyetelegatnya itu mesti hati san sanang menjadi hati kesenang itu kalau terlihat parut corong bangka tumornya ganas tambah lagi sebelah sini ada kanker ganas juga kan itu kan hati sedih iya. sedih dada iya. ha bisi anak belum di rumah dengan lakiannya itu memang sakit-sakit kirakan kada nyamannya lagi entah kalau kalah itu misal dan raja nih ya Allah misal menon kata itu juga kada ada lagi hati kada nyaman kada alhamdulillah lagi nah entah buat jaman mandem aja parang masa Allah Ta'ala turun kemarin kita timpas oh ini sakit <laughs> sebenarnya banyak nah itu Pak Surya kita memasang-masang Pak misalnya nafkah-nafkah di rumah kita mesti bagus kan pasangnya ini sementara kita kalau bagus itu sama kita kan apa ya hati melihat kan senang insya Allah nanti pelajaran hari-hari jadi itu juga perbuatan Tuhan kalau kita kan yang bagus-bagusnya mau jasa tapi ini pendel bak gawinya jadinya menyebabkan penyakitnya kan menghilangkan penyakit itu enggak ya keganangan hmm. penyakitnya apalagi kan, itu mahabarakan ini kurang dengan balita kutan ya. Hmm. nah mahabarakan bahan ini, ini kalau berharap ini bertambahnya lagi kan lagi dia hmm. Allah hmm satu siro yang ada bacanya asal ah pada bersyukur lah wa illam yakbal misalnya ini kada menerima gini ya maka seorang sudah tadi menyembeli ayam apa, ah. dinasihati dalam macam-macam hal kada menerima jadinya ditolaknya nah, di mata kita nah wajib ila nafsika billaumi anaklah ikam mencela diri ikam sendiri nah, kekurangan kita kita tak jangan dicari kita panang kurang itu artinya salah. kita yang kurang minta wa kullaha dan dari diri ikam ya nafsas su'i itu jarah beda apa tu jarah ya, ya nafsas su'i wahai nafsu jahat mingki baliki ataiti daripada jihad engkau lah engkau mendatangkan seperti demikian. Unzur, coba pikir. La'allaki antakumi bisyara'itin nusi wa'adabih. Boleh jadi engkau pada ma... Kenapa tadi? Menunaikan dengan syarat-syarat nasihatan adabnya. Bahasa kitanya tak minta ira. Hanya lamun. Apalah la'allaka la takumi bisyara'itin. Allah ada kalanya. Hmm. Keting. Keting lah. Boleh jadi yang artinya kadang menyempurnakan syarat-syarat nasihat. Nah, jadi minta, bila kita menasihati orang, orang kadang nerima, ah, salahkan diri kita. Aku nangkapu kekurangan syaratnya. dia kayak orang jadi guru juga tah. Ini misalnya aja lah. Pak murid kada bisa, karena salah kan? Kita nang kada tapi bisa memasukkan yuk pelajaran ngarannya. Nanti lah. Nah, entah. Kalau apa muridnya itu minta caranya tak apalagi jar wa idza tamana kesanun ala syai'in apabila mengamanahkan kepada engkau oleh manusia atas sesuatu orang misalnya minta simpan ya kan calon kita pangalaika bihidlihi asad dami mata lalu kami akan. anda kalau ikan maharagu akan gitu orang itu sungguh-sungguh memelihara daripada andai kata sesuatu itu milik engkau sendiri ini ini biasa aja sudah kita tak lebih lagi kurang tak atau lagi ya lebih daripada kita orang mah memelihara akan mintalah orang minta pelihara akan nih mesti pak sebab ini kita punya anak tapi ini pak ganti hmm. Lah misalnya, oh jurang, iya, jagakanlah iwakun ini, panggang deh. Ya kan seorangnya ada jadi panggang jaga panggang soalnya, gitu ah, jangan dijaga, pang gitu langsung, jago kucing. Jangan kan, biar aja gitu orang dimakan kucing asal gitu orang jaga. Ya jangan tolonglah tapi kalau bisa kan kucing selamat selang selamat <laughs> wa alaika bi adail amanah dan hendaklah engkau tunaikan amanah bujur-bujur iya kawal khianata dan jauhilah culas nenek misalnya orang minta jualakan barang lawan kita dianya bujur-bujur jualakan jangan kada bujur misalnya kada bujur gimana ya misalnya kada bujur orang minta barang di kuite sebiji jual pesan ongkos tiket dan sebagainya bapak kurang di hmm? atau misalnya menjualakan gitu orang payu sejuta jangan dipadahkan lima ratus jangan jangan tak ya sejuta itu orang kalau kan barang itu gitu orang jadi berapa jadi sejuta uang sejuta itu nah itu jadi jujur-jujur tak hmm. Itu jisim maka wajib hukumnya. Kalau kala Rasulullah bila imana liman la amanah talahu. Tidak ada iman sama sekali. Lamun orang itu kada amanah. Artinya culas, khianat. Nah, kada ada iman biar biar inya mengaku. Baik tapi culas, khianat, kada ada iman. saya balik. <clears throat> Qala alaihi salam, salah salasun muta'alliqatun bil arsy. Tiga yang bergantung di aras, an-ni'matu, pertama nikmat bergantung di aras. Takulu berucap nikmat itu dengan kudrat Allah, ma inni bika talaru. Ya Allah, ulun ini adalah dengan sempian. Maka ulun kada bisa dikupurkan orang lainnya, kada bisa dikupur nikmat warahimu nang kedua rahim rahim karena rahmuka itu halnya tak rahmuka rahimu kabarang balisnya lah kalau kena nang sikung baca rahmu sikung baca rahimu kan sepacu kopi pada dua ni bakal eh macam baris terus hmm. takulu ujar rahim Allahumma inni bika pala uqta'u ulungannya dengan sempian bergantung maka ulung mau diputus ulangnya wal amanah tu takulu amanah bucap Allah ini bika pala ukhanu pun kata anak dihianat wa alaika bisikil hadis alaikan tu depan dari bujur-bujur ya kan jangan berdos misalnya mintu hari itu supaya kan sedang aja wa bika'i artinya menyempurnakan bima ahadta dengan janji alaih wa wa'adta <coughs> fa inna fa inna naqbal uhudi Fa inna naqdul umur karena membabak janji Kulpa fi wu'ud dan artinya menyalahi sama janji Min amaratin mutak itu cirinya orang munafik Wa fil hadis ayatul munafik salah Bisa azabah Nah apabila orang munafik itu berpender Kadang mau bujurnya kalau dusta aja Wa idha wa'ada akhlapa munnya berjanji Pas pada tepat Wa idha tumina amun diandaki amanah Sona jelas itu cirinya wa fi ada bilan iza ahadara kebilanya berjanji menyalahi fa iza khasama bilanya bakalahi fajara zalim alaika bil hadal minal mira wal jidal dan hendak kau menjauhi daripada mira wal jidal. Mira wal jidal itu bahasa kitanya bahasa jawab. Bakal kancangan urat bulu. Nah, ini saya kan banyak nyaringan. Jangan saya ada perang apa perang muntung kan. Nah, perang muntung ini kan bisa menjauhi ini ini habisannya apa ya dada apa ya panas Nang hmm, dada panas kenapa tangan lo begeta hmm. wah minta minta hmm. jangan sini soal minta jangan hmm. atau soalan kayak ini tapi pura-pura aja nambung uli termasuk nang di atas tadi pura-pura bakal lahir tapi pura-pura aja buder buder buder buder, hmm. nang sipeng mengambilnya pak antara telang mampus diambilnya itu manu manisnya orang mampu tekan jil saya mak nih itu jangan dua nih itu jadi sini jangan bahasa alam tahu mah karena bahasa jawab ini yuwak girani asudura memanaskan keduanya akan hat dada panas wayu hisanil kuluba dan menggelisahkan hati ke hati jadi kadang mau lagi hati itu basah bersatu pada lagi. itu lidan dan adawa malahan maranakakan keduanya itu akan permusuhan ya. nah ada yang Ada wal bahasa sesarikan mengalihnya sudah ini. Pain maroka wajadlah kain tamun orang pangnam. Misalnya menentang kita, Mohikon maut tapi bujur dari orang ini, tapi tanyaring orang ini nyaring suara tapi bujur pak pak kau dikabulak kita terima aja wah ini orang memang mengadakan yang bujur tapi tanya ring lah tanya ring anak apa kita tak tak ta, anu tasuming sedikit tapi bujur nak terima aja jadi gitu deh fa innal haqqa ayut tabah, karena bahwa yang bujur itu kan memang memang memang picis Icis memang bahwa diturut harus diturut ya. wajar kalau ditanya wajar aja sudah diturut kok ya itu awal mau piron itu karena orang ini salah tapi nyaring pada luput ini luput di mata ta'alika bil i'rad anhu anu seakan-akan kita itu kada memperduli nihnya, nambah gitu kan tendernya salahnya ya mari bapak bekalin aja kita jangan dijatuhi bawa mesa aja minta aja Hah? bawa mesa kalau perlu boleh ke warung masih sop itu aja sudah di anau di anu aja karena orang pengarannya jahil ngarannya ujar Tuhan Allah Ta'ala yakul wa'arib anil jahilin ini orang engkau hari hanya orang engkau itu tadi ada yang dilayani minta paslon wa alaika bikal mija alasan <clears throat> ah, itu jauh